Pak Zainal, silakan. Ya, ya. bukan 65 persen itu 80 persen kali. Kalau aparat kita memang kadang-kadang udah pakai seragam tapi masih kelakuannya kayak Pak Oga. Kadang-kadang aku sendiri sebagai warga negara itu agak malu itu punya aparat yang sudah minta uang-uang receh gitu mungkin dari pimpinannya itu harus mendidik lah, jangan malu-maluin lah ya kan udah dapet gaji kalau gajinya kurang besar tinggal tema aja daripada malu-maluin di jalan kalau pendapat saya kalau kepengen kaya lebih baik jadi pengusaha lah lebih puas iya baik kita bersaing secara kesatria kalau pengusaha kan begitu kalau pengen banyak harus kerja keras Pak Rudi silahkan komentar Anda iya Pak saya cuma mau sedikit komentar aja degradasi terjadi ya pada moral aparat kita ya Eh, kita bisa lihat dengan mudah ya aparat-aparat itu ya hartanya begitu melimpah mobil eh, ada tiga empat ya saya akan apresiasi jika mereka punya usaha lain tetapi kalau hanya sebagai ya saya maaf mohon mohon maaf ya jadi pegawai negeri aja ya dari mana itu mereka dapat uang seperti itu kita nggak bisa selain pengusaha ya karena kalau mereka nggak setor pasti dicari susah itu aja pak Ya, baik. Terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya Pak Budi, sama siang. Silakan Pak. Selamat siang Pak. Ya, silakan Pak Budi. Pak, tapi saya kira nggak semua Pak ya. Baru-baru ini ada teman saya di kantor pajak. Dia urus itu eh, wajib pajak non efektif. Udah dapat dari pimpinannya, diizinkan boleh. Jadi tidak usah bayar ya, melalui non efektif. Dia ada surat surat keputusannya, lalu dia ada kasih itu Pak amplop Pak. Dia nggak mau tuh di petugas pajaknya. Halo? Iya. Yeah. Dia bilang ini Pak, si petugasnya. Gaji saya cukup, jadi dia, dia menolak dikasih amplop Pak. Jadi hmm. saya, saya salut sama itu petugas pajak itu Pak. Saya kira nggak semua ya. Iya, yeah. baik. Tangan saya begitu saja Pak. Yang mungkin juga ada juga yang terima gitu ya. Oke, baik Pak Budi. Pak Aryo, selamat sore. Selamat sore Bu. Silahkan Pak Aryo. Oh, saya kaget loh Bu ada kata-kata begitu itu tadi ada berita begitu. Soalnya kan Bapak SBY sudah menghunus pedang gitu. Bagaimana bisa sampai terjadi anak buahnya anu sampai masih ini apa nyari pungli gitu. Apa kurang gajinya atau bagaimana sih Bu? Terima kasih Bu. Selamat Terima selamat. kasih kembali Pak Aryo. Pak Dodi. Ya, selamat Silakan siang, selamat siang Bapak. Saya kok malah agak kaget hanya 45 persen. Saya rasa hampir 100 persen memberikan pungli atau apa. Terima kasih Bu ya. Terima kasih kembali Pak Dodi. Ya Pak Yanto, selamat sore. Selamat sore. Silakan. Kalau tadi dua bapak-bapak itu kaget, saya juga kaget. Kok begitu aja pada kaget sih? Ya orang itu sudah biasa. Oke, terima kasih Pak Yanto. Pak Beni, selamat sore. Selamat sore. Ya. Eh, uh, 45 persen ya? Yap. Salah itu harusnya 60 15 persen lagi kemana Oke <laughs> Terima kasih Terima kasih kembali Pak Beni Pak Sulaiman silakan. Iya tergantung daerahnya Bu Itu ya. kalau ada yang 60, ada yang lebih dari segitu. Bahkan bisa tipis-tipis antara kewajiban dan punglinya bisa sama-sama 100%. Itu yang terjadi, udah nggak usah bingung lah Ini Indonesia. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Sulaiman. Dan yang terakhir, di 6339160. Pak Seven, selamat sore. Selamat sore. Dengan? Poniran. Pak Poniran, silakan. Ya, saya sih kalau 60 persen juga lebih. Kita nggak usah ditutup-tutupi, nggak mau itu bukan rahasia lah. Sudah bukan rahasia lagi itu. Itu saja Pak Poniran. Selamat malam Pak Yunus. Uh, iya, selamat malam. Iya, Pak, Pak Agus, silahkan komentar Anda. Uh, iya, memang itu udah tradisi. Iya Eh, fenomena itu memang tak tahu rasanya sih mesti dari puluh persen karena memang kalau nggak ada setoran seperti itu susah urusan uh, perizinan apa dan agak mustahil ya bisa jalan normal ya mungkin ini tanda kalau sistem di apa pemerintahan belum berjalan ya seperti itu terutama uh, sistem untuk apa pengaduan dan lain sebagainya gitu, -hmm. mengenai time limit ya, untuk urusan perizinan juga rasanya sih nggak jalan iya. itu mungkin bisa jadi input untuk pemerintah ya hal sepertinya harusnya kan sudah nggak ada ya kalau kita mau, mau, mau benah, benah menjadi gitu negara yang lebih baik lagi